Jadi artinya apa? Kalau hari ini kemudian kalian diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dengan kekurangan dan lain sebagainya. Saya yakin kok, saya pernah survei di mana-mana, di kafe, di tempat-tempat seperti ini. Alasan apa sih teman-teman itu bekerja di tempat-tempat seperti ini? Saya, saya mengatakan begini, alasan apapun yang kalian gunakan untuk bekerja di sarkem ini, jangan sampai kemudian Anda mengatakan begini, Allah, aku ini ya, mesti Gusti Allah maklum. Jangan membuat pemakluman-pemakluman. Tapi juga mengatakan, ya Allah, jangan kulo tasik dosa. Tapi saya yakin saya besok suatu saat akan bertobat. Ya Allah, kasih saya kesempatan untuk bertobat. Jangan membuat pemakluman. Allah, aku ngombe ya maklum lah, yang Gusti Allah ya ngapura orang aku. Kan biasanya kita seperti itu. Yus ini weh, gak mabuk sing halal weh. Mau buka botol rahim. Orang ngombe, mabuk syariah kok. Iya kan? Wong mabuk, tambule kurma. Wah, jos kok. Syariah kok gitu. Mau ngombe dengan dhisik Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Oh, begitu mabuk, afdalul mabuk bil jamaah. mabuk ini lah dhewe elek bareng-bareng api. oh Begitu ngombe, alhamdulillah. Aku ya sulah. Afdalul mabuk bil jamaah. Karena nanti kalau ada mabuk jamaah nanti ada nanti ngelonte syariah. Mangkat neng sarkem malam Jumat. Wow. sarung, nganggu baju koko, nganggu kopiah, nganggu serban. Wah, wow. mau cewek sarkem, assalamualaikum. kan udah keren, assalamualaikum. Akhirnya tawar menawar jadi masuk kamar. Dek, kita awali dengan membaca doa. Wow. Allahumma jannibna syaitan, wa jannibna syaitan, nabi tanah. Ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari kami. <laughs> Oh, enggak mungkin setan ini nyedak. Soalnya loro-lorone wis kayak setan. <laughs> Ya, kan? begitu rampung, Dek, selesai. Yuk kita wudhu dulu ya, <laughs> matamu. Begitu pulang, terima kasih atas pelayanannya, Dek. Ini ada kotak infak. Kayak eh, ilmu negeri jan, sedekah ki ono loro. sedekah dari jariah, nomor loro sedekah gairah. <laughs> Jadi kalau kita merasa bajingan, kalau kita merasa banyak dosa, dilokke wong yen orang hati, ngono deh Wow, dasar lonte, yes ya menang wae. Jangan kemudian aku ngecen wong elek kok begitu loke wong kok loro hati Itu berarti apa dia tidak menyadari bahwa dirinya itu jelek. Jadi ngomong enak sih ngomong elek mung cangkeme tok. Ngono kok dilokke wong oh dasar keple ora apa-apa. Njen keadaan gua yang ini kok orang kayak beliau lah gue bikin jajalnya cerewet iya kan? kan gitu Pak Rudi kan sering begini aku kan jangan ngelek aku kan jangan bosok aku jangan hina Mul ketika kita ketika ngomong sama orang lain seperti itu tapi ketika orang lain menyakiti kita kita sakit hati itu artinya apa yang menyadari bahwa kita itu busuk hanya mulut kita hati ini orang begitu orang, oh dasar kowe plebo kalau hati langsung ngomong cakak cangkeme berapa pira tak sisa dulu. Gue bilang ngomong boros sampai nggak bisa ke pesawat cangkem wah. Terus kijan, mendalam, grab, fatal eh, terus nunggu bahasa. Mendalam harus bujuk nomi ditolak, wah. Tambah mumet kijan di Paris Tarkem tadi duit ninggal KTP. Saya ada tamu dari Jakarta, Pak Kiai tolong anak saya dicarikan suami. Lo kok bisa hamil duluan? Masya Allah. Lo kok carikan suami kenapa? Besok yang mengambil siapa nggak tahu Pak pakai tolong Pak pakai tanya sendiri. Dek, wis sing metengi sapa? Mboten ngertos, Gus. Lah ora ngerti piye? Lah pun rame-rame ya. Akhirnya apa? Sekarang maunya gimana? Tolong Pak Kiai carikan suami. Nanti nggak usah cari pekerjaan, saya kasih. Nggak usah beli, nggak usah beli mobil, saya kasih saya orang kaya. Asalkan anak saya punya suami. Saya jawab, "Ya angel, Bu, mun meteng kan golek ibu. Cuma jawabannya apa, Mbak? Lah nanti enten sing purun nggih kagem Gus Miftah mawon. Wah. bajingan. Mas Yus, di mana bekasnya codot ini. Jangankan yang kelihatan sepele, yang maha dasar pun Allah mampu. Bahkan Allah mampu menjadikan orang mati hidup kembali. Enteng bagi Allah. Dibakar nggak terasa panas. Seperti Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Enteng. Masuk ke perut ikan tidak mati. Contohnya siapa Nabi? Yunus. Allah mampu. Bahkan kita lihat juga dalam Al-Quran bagaimana seorang perempuan ting-ting perawan nggak pernah pacaran orang disenggol karo wong lanang urung tau rabi iso meteng sapa Maryam tapi ingat besok ibu-ibu kalau punya anak Ojo ngomong, Gus anakku koyo Maryam. Wah, ngopo orang duwe bojo meteng. Kuwi koyo Maryam tapi duntal wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rumuse urip Selamat. Selamat. Donyone. Lan selamat. Akhirate. Ojo neko-neko. Ojo leno. Ojo nakal. Kabeh kuwi mundhuh wae pakarti. Becik titik, Allah ketara. Laku utama. Laku utama. Nguntungake wong liya. Kapan aku jadi wong apik? Kapan aku jadi Kapan aku wong apik? Kapan aku jadi aku wong apik? Ini minta sama Allah. Jadi sindiran kepada kita itu. Untuk motivasi, tulis yang kamarmu. Kapan aku jadi wong hp, Tulis yang HPmu. Status ini kami semuanya ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Terutama mereka yang telah kembali kepada kami kangen dengan mereka ya Allah. Kami ingin mencium kedua tangan mereka ya Allah. Kami ingin mencium tangan mereka ya Allah. Kami sudah tidak ada kesempatan itu lagi ya Allah. Pada ketika mereka masih hidup ya Allah. Kami menyanyiakan diri kami untuk berbakti kepada mereka belum ada kebaikan dari kami sholat anak untuk mereka ya Allah kasih sayang mereka untuk kami ya Allah tapi kami senantiasa menjadi durhaka kepada mereka meninggalkan mereka belum bisa membahagiakan mereka ya Allah sampai mereka mati meninggalkan kami ya Allah belum ada kebaikan dari kami untuk mereka ya Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh sadri yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pak RW, loh, ini menung sali di bawah. Oh, di oh, ini. Nyedari sing tuwa. Eh, mbak-mbak warga Pasar Kembang khususnya Sosro Wijayan dan teman-teman Laskar Jogja, Panglima dan kawan-kawan yang saya banggakan. alhamdulillah Robin alamin setelah off hampir dua bulan karena itu sakit kita bisa bertemu kembali di tempat ini yang saya yakin walaupun pandangan orang jelek, setiap kali ada pengajian di tempat ini, insya Allah ini besok akan menjadi taman surga. Amin. Toh Rasulullah mengatakan, Ida marar tumbiria riyadil jannah fartam. Ketika kamu melintasi taman surga, berhentilah. Para sahabat bertanya, "Wa di jinnah taman surga itu apa wahai Rasulullah?" Hilakut dikri wa majalisul ilmi. Taman surga itu adalah majlis tiga dan majlis ilmu. Kalau kemudian semua yang hadir, yang saya yakin kita semuanya punya kesalahan, punya dosa, punya khilaf. Tidak hanya sampean saya juga. Tidak hanya Pak RW saya barangkali lebih parah. Mau Pak RW konangan, aku rung konangan. <laughs> Yo mau sering Pak RW. Ini dan termasuk mbak Baya semuanya. Kalau atas izin Allah, atas ridha Allah, bisa jadi kemudian hinanya kita di dunia ini ketika kemudian jalan datang eh, datangnya jalan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Mbak banyak besok menjadi bidadari tangan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya nah, yo iya, oh, bidadari kira sing tuwa. nom karena besok penghuni surga itu semuanya muda. Jadi yang laki-laki semuanya cakep kayak Nabi Yusuf, yang perempuan cantik kayak Siti Zulaiha. Jadi soalnya surga ki orang rupa ini gini ra Sing itu ayu-ayu kabeh dan ambune wangi kabeh. Wangi kabeh. Jadi kalau sekarang ambune untuk kecut ora apa-apa Sesuk di surga ke ayu kabeh wangi kabeh. Karena di surga itu sudah tidak ada lagi yang kena mens. Baik menstruasi maupun mindset, berarti itu jadi Jadi mbak-mbak santai saja. Diniati dulu awal-awal. Pelan-pelan sambil menunggu datangnya hidayah. Lah, hidayah tidak hanya kita tunggu, tapi juga kita kejar. Kita cari karena apa? Karena kita selalu berusaha untuk dekat dengan Allah. Di tengah-tengah aktivitas kita yang menurut manusia itu jelek. Tapi semuanya kembalikan penendu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena apa yang namanya sakit, yang namanya apa itu tidak terlihat ini orang beriman atau enggak, orang bertakwa apa enggak, ini banyak dosa apa enggak. Semuanya kalau satu kena, satu merasa, semuanya merasakan. Contoh kemarin gempa bumi. Begitu gempa bumi seperti itu, Mohon maaf yang merasakan siapa? Semuanya. Yang bermaksiat merasakan, yang sholat juga merasakan. Yang banyak dosa merasakan, yang nggak punya dosa juga merasakan. Semuanya kena. Semuanya kena. Lah artinya apa? Semua orang punya potensi berbuat jelek, tapi juga semua orang punya potensi berbuat baik. Semua orang punya potensi untuk dilaknat, tapi juga semua orang berpotensi untuk mendapatkan anugerah dan nikmat. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Makanya kemudian ketika saya sakit, ini menjadi sebuah kebahagiaan di dalam hati, walaupun sakit secara fisik. Kenapa? Karena begitu kita sakit dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rontok dosanya enggak selama kita bersabar. Makanya malam hari ini saya akan berbicara soal ahlul afiyah dan ahlul musibah. Apa itu ahlul musibah? Apa itu ahlul afiyah? Jangan sampai kemudian ketika kita mengalami ujian hidup, mengalami cobaan hidup, kita mengatakan, kok aku telongso banget aku loro terus dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Makanya begitu saya sakit saya teringat dengan apa yang disampaikan asyha utajun ala ruusin mar'i layaroha ilal mardu. Sakit itu mahkota di atas kepala seseorang yang tidak bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Jadi Anda itu merasa punya kepala kapan? Ketika kepala ini medasi. Ya. Lah orang pun ora tahu kroson windas. Sing dipikir soalnya liani. begitu kepalanya tidak pusing sing dipikir liani. Maka begitu Anda pusing baru kelingan duit das, Oh, orang duwe das umat iki kepenak. duit das orang mati kepenak. Begitu Anda batuk baru kelingan duit tenggorokan. Duwe apa. Begitu Anda pilek baru kelingan duit irung. Lah orang sih dipikir mau pesek itu. Makanya mbak-mbaknya disyukuri saja deh. Saya itu kadang-kadang kalau lihat mbak-mbaknya itu kemudian ada yang operasi plastik, hidungnya disuntik, solikin, saya itu sedih banget. Silikon sedih banget masa me, apa, mengorbankan hidung hanya untuk solikin janganlah gitu wis disyukuri wae karena tidak semua yang hidungnya mancung itu mulia kok di hadapan Allah ini banyak biasa juga luar biasa kacamatanya melorot sakit oke kan karena kan, kan. apa Pas saya ini malah ngambung bujuni mesti sok pepet kok Nah, terlalu mancung lah iso. Nangani. Kenapa bahasa itu nangani? Karena bahasa itu adalah mancung yang tertunda. Turun bahasa itu selalu panjang umur. Nah, aku kan ngirit. Aku kan mancung lah, cepat mati. Aku kan boros. terlalu kan mobilnya gede-gede. Salah begini ya. Nah, saya itu baru merasakan punya leher itu nikmat kapan? Ketika leher saya sekarang sakit ini. Jadi sakitnya itu Pak RW itu urat saraf pada belakang itu kejepit. Ya itu bedanya saya dengan Pak RW. Kalau saya yang kejepit itu adalah urat leher belakang, kalau Pak RW urat leher bagian bawah lah itu. kejepit terus malah. Insyaallah. Jadi apa? Rasa sakit kemudian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kadang-kadang justru apa? Bukan kadang-kadang, justru menjadi penggugur dosa. Maka kemudian banyak kita di dunia ini dikasih cobaan, dikasih ujian. Apapun bentuknya nanti akan saya sampaikan. Maka kemudian ketika saya sakit, saya tadinya nggak mau Pak Erwin mondok di rumah sakit. Isin aku, gondrong kok opnam. Wah, enak banget itu. Dunia gondrong kok opnam. Sama yang panglima, gondrong apa tatoan kok dengar Ka'bah nangis. Jos banget tapi tatoan nangis mimpi-mimpi itu. Bono nangisnya tak pikir kira-kira dosa bono orang. Lah duit gini gitu, kakak oleh-oleh sini ngomah <laughs> eh, Kayak istri saya kalau sungkeman lebaran itu mesti nangis, tapi dengan dengan dosa, bono ora sikile kepidak. <laughs> Jadi begitu sakit betul-betul saya nikmati. Makanya ketika sakit tiga hari masih bertahan. Saya masih pengajian berangkat ke Ponorogo, Pak. Ponorogo sampai Ponorogo saya masih berangkat ke Medion. Saya masih rapi pengantin baru karena kebetulan saya apa namanya eh, pengajian nasihat perkawinan. Karena saya kalau pengajian nasihat perkawinan itu senang. Pokoknya berkaitan dengan kawin, saya suruh nasihat itu senang. Apalagi suruh kawin sendiri. Neng yuk kalah karo ijan dengan ada. Jadi begitu pulang dari Ponorogo sampai Wonogiri pingsan lah ya, Sudah nggak kuat nahan sakit. kita jatuh. Itu pun saya belum mau di rumah sakit. Saya karena karena saya ingat dengan kiai saya dulu ketika tabrakan kepalanya bentet bahkan pecah, nggak mau dibawa ke rumah sakit. Ketika sang kiai ditanya, kiai kenapa anda tidak mau ke rumah sakit? Lebih baik saya mati di rumah ngurusi santri, ngurusi, jamaah daripada saya mati di rumah sakit. Ini kan luar biasa. Maka saya terberangkat ngaji. Akhirnya karena dipaksa sama istri, sama anak-anak pondok dan lain sebagainya, saya terpaksa harus opnam di rumah sakit. Terpaksa harus opnam. Tapi betul-betul proses itu saya nikmati. Itu aku kan bahwa saya itu juga manusia biasa, punya rasa sakit. Jangan sampai kemudian orang itu sehat terus, Mbak. Jadi Siklus kehidupan itu kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit lumrah. Makanya ketika sehat jangan pernah melupakan kamu besok akan sakit. Ketika sakit percayalah pasti kamu akan sehat. Jadi ojo kemudian digawe lara hati Karena siklusnya pasti seperti itu. Lak wong lara ya insya Allah mari, lak mari insya Allah dia ya bakal lara. Lak wong yo, wong ki sing ora lara mung siji kok Firaun. Fir'aun tuh pernah makan sililitan, marah-marah dia. Akhirnya apa? Tuhan langsung mengutus malaikat untuk merapikan giginya Fir'aun. Neng zaman lo romano kawat gigi. Masa ya Firaun nganggo kawat untu gigi gitu. Nah, sama malaikat langsung ini didandani. Yang tadinya rengat, yang tadinya bolong, yang tadinya rusak didandani sama malaikat. Lah malaikat tanya sama Tuhan, "Tuhan, kenapa Firaun dimuliakan seperti itu?" Masa ya Firaun ini nganggo Gusti Allah. Gusti Allah kok sendilitan. Lah ya aku tuh Gusti Allah kok sendilitan. Firaun itu mohon maaf mangan sambel sing sing mulus orang wetenge sambele Firaun padahal. Kudanan sing bilang orang hidungnya irunge nih. Bodoh karo Setia Novanto. Nah berarti yang listrik sing rusing loro yang listrik ya jos to. Kan? Ndak sing mentol sing salah pada. pada akhir. nih umpamane kuwi kelon ning sarkam, sing meteng. Ah, kono nih mana. Ngeri banget. Lah kalau kemudian kita hari ini kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat. Kemudian kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kadang-kadang punya uang, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang tamunya rame, kadang-kadang sepi. Lumrah. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Jadi ya siklusnya seperti itu. Saya malah curiga itu loh, kalau orang itu punya uang terus itu, senang terus. Sabun nembak cewek mesti kena. sabun naksir tamu sweet sweet langsung kenal. Itu saya malah curiga. Sunang terus gak pernah susah, duit-duit terus gak pernah nggak punya utang. Saya curiga. Kalau ada anak sarkem seperti ini, jangan-jangan malah cucunya viral. Mau ini dong, gue apa atau susah, putu nih Fir'aun. <laughs> Ah, jos banget. Maka kemudian saya betul-betul nikmati itu, saya diingatkan kembali oleh Allah. Miftah, kamu manusia biasa. So, kemanapun kamu pergi, sehebat apapun kamu menurut pandanganmu, kamu hanya manusia biasa. Yang menjadi persoalan kemudian adalah, kita sering mendengar, aku ini manusia biasa, aku, aku kira dua bobo, aku itu wong hina, saya itu orang jelek, saya itu orang bosok banyak dosa. Itu hanya mulutnya toh. Begitu dikatakan orang seperti itu kita marah. Artinya apa? Yang ngomong itu hanya kejar mulut kita. Artinya enggak. Kita kan sering, wah aku ini apa aku ini elek, aku ini bosok, aku ini bajingan, banyak dosa. Tapi begitu orang lain ngarani kita bajingan, kita marah. Berarti apa? Bahasanya saja seperti tapi hatinya nggak mencerminkan. Jadi kalau kita merasa bajingan, kalau kita merasa banyak dosa, diloknya wong ya ora hati, ngono lho. Oh dasar lonte, yes iya, menang wae. Jangan kemudian aku ncen wong elek kok begitu diloknya wong kok lara hati. Itu berarti apa dia tidak menyadari bahwa dirinya itu jelek. Jadi ngomong enak sih ngomong elek mung cangkeme tok. Ngono nek delok oh dasar keple oh, ora apa-apa. njen keadaan gue yang ini kok. Dasar keple halah kowe iki jajalnya cerewet. <laughs> Iya kan? kan gitu Pak Rudi. Kan sering begini, aku kan jangan wong elek, aku jangan wong aku jangan wong hina. Mulut ketika kita ketika ngomong sama orang lain seperti itu. Tapi ketika orang lain menyakiti kita, kita sakit hati. Itu artinya apa? Yang menyadari bahwa kita itu busuk hanya mulut kita. Hati ini orang begitu ana oh dasar ngeplek boh, loro ati langsung ngomong cakak cangkeme regane pira tak tuku sisan Mungkin lah ngomong boros sampe dhuwure ndak kesampe pesawat cangkemmu, terus kijan, mendalam, grep batal, terus nunggu bahasa. Dola kalau bojo nomi ditolak, wah tambah mumet jan arek sarekem tadi duit ninggal KTP. Jadi semuanya ini perlu kita sungguh bahwa ini bagian dari pendewasaan bahwa ini bagian dari Allah bagaimana cara Allah mendewasakan kita. Makanya semua keadaan ini yuk bareng-bareng kita syukuri. Maka ketika seorang kemudian diuji dengan masalah apapun di dunia ini dia sakit hati, berarti dia belum paham atas apa yang menjadi keinginan Allah. Makanya apa? Ada ahlul afiyah, ada ahlul musibah. Duit-duit terus, rata susah, tandur dia ya panen terus, mendodolan dia ya payu terus, ngegrab dia ya oleh tamu terus, hotel dia ini kebak. Terus mbak-mbaknya rasa tau aja marani wong itu namanya ahlul afiyah. Pokoknya enak banget. Ini dunia Tapi juga ada ahlul musibah. ahlul musibah itu pak, ya jadi dia ibadah, ya semuanya dilakukan, ya berdoa, ya kemudian masjid, ya melu pengajian, yang dan sebagainya. Tapi yang segini secara jodoh angkringan adalah boleh masalah. Ini lono. Ini ahlul musibah. Tetapi kita jangan kemudian sakit hati. Allah yang kemudian besok akan melihat di akhirat. Nanti kan saya ceritakan bagaimana kemudian ahlul afiyah itu akhirnya ngiri dengan ahlul musibah. Ahlul musibah itu pokoknya udah pernah kepenak. Delala pekerjaan yo ya orang hasile, menobah malah salah. Ngene yo ya malah rano berkait dan lain sebagainya. Sehingga kemudian apa orang-orang yang tidak bersabar ini lorong hati. Aku kisah jadi salahku apa? Aku sing ibadah, aku sholat, aku melu pengajian kok. Benar pengen gawe kerja kok ada masalah terus dia tidak belum belum kemudian tahu apa yang akan diberikan oleh Allah besok di akhirat. Maka kamu nyantai wae dulu. Dalam ngelamar pekerjaan ditolak, melamar pemon ditolak. Betul? Seneng kalau cewek jiprek itu. Seneng pokok. Ingat, bagaimana kemudian orang yang ter apa namanya tersugesti mempunyai impian menjadi orang kaya ini ada orang ahli ibadah jadi doa ini mandi banget istrinya bilang mas doa kamu minta sama Allah toh doa kamu itu kan mandi mustajab minta sama Allah supaya kita dikasih sama Allah akhirnya apa Orang laki-laki itu kalau udah dipaksa sama istri biasanya leleh. Biasanya mohon maaf, wong lanang gue saya sewu, kayak kiai itu. Dia kuat, kadang-kadang nggak kuat siapa? Istrinya. Istrinya. Istrinya kuat yang nggak kuat siapa? Anaknya. Anak istrinya kuat sing cerewet sang kemeng merot wone. Itu biasa. Loh, bener gak Bang Iya, kalau ada cerewet sama orang tua Mula bener iki jan di dibatin. Wah. Jadi kadang-kadang ujian itu dari mana-mana. Akhirnya apa? Begitu isinya, mas, kamu kan ahli ibadah, tuh mana mandi mau jalan Gusti Allah ada sugi. Akhirnya apa Mbak? Malam-malam kemudian menggelar sajadah, sholat tahajud, sholat tahajud berdoa ya Allah berikan saya sedikit saja kekayaan di dunia ini ya Allah. Karena aku dan istriku sudah lama menderita dengan kemiskinan ini ya Allah. Begitu selesai sholat tahajud, sholat uh, eh, hajat, turu mimpi. Apa mimpinya? dia masuk ke dalam surga dan dia dikasih istana yang sangat indah di dalam surga itu. Kemudian dia bertanya-tanya, itu Maesop atau Afif? kaki. Begitu Jalan dia ketemu dengan malaikat penjaga istana itu. Ditanya malaikat, ini punya siapa? Ini adalah istana besok di surga. Begitu dia melihat dengan takjub istana itu, kemudian di salah satu sudut temboknya itu ada apa? Di situ ada tembok yang berlubang, batu batanya itu hilang satu. Padahal batu batanya terbuat dari emas, berlian ya, Hilang siji. Dia tanya kepada malaikat, malaikat ini bangunan indah, kenapa batu batanya terbuat dari emas itu hilang satu? Apa jawaban malaikat? Ketahuilah wahai calon penghuni surga. Sebenarnya istana ini disediakan oleh Allah untukmu besok di surga. Kenapa lubang satu? Tidak ada batu batanya terbuat dari emas karena kurang sabarmu di dunia sehingga Allah mengambilkan jatahmu di surga itu kemudian dikasih di dunia. Begitu terbangun dia nangis, bengak-bengak sama istrinya. Langsung dia berdoa sama Ya Allah, bila mengatakan kulo kere, buatan nopo-nopo gusti. Kulo kere mawan rapopo. Jadi artinya apa? Kalau hari ini kemudian kalian diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dengan kekurangan dan lain sebagainya. Saya yakin kok, saya pernah survei di mana-mana, di kafe, di tempat-tempat seperti ini. Alasan apa sih teman-teman itu bekerja di tempat-tempat seperti ini? Saya, saya mengatakan begini, alasan apapun yang kalian gunakan untuk bekerja di Sarkem ini, jangan sampai kemudian Anda mengatakan begini, Allah, aku ingin ini ya, mesti Gusti Allah maklum. Jangan membuat pemakluman-pemakluman. Tapi cukup katakan, ya Allah, jangan kula tasik dosa. Tapi saya yakin, saya besok satu saat akan bertobat. Ya Allah, kasih saya kesempatan untuk bertobat. Jangan membuat pemakluman. Allah aku ngombe ya maklum lah engko Gusti Allah yang ngapura karo aku. Kan biasanya kita seperti itu. Yus ya sing ngene gak nggih mabuk sing halal wae. Mau buka botol bismillahirrahmanirrahim. Arek ngombe penting mabuk syariah pokoknya. Iya kan? Gua mabuk tambule kurma. Wah, jos Syariah pokoknya gitu. Mau ngombe dongo dhisik Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa ada benar Oh, begitu mabuk Abdul mabuk bil jamaah. Mabuknya lah dewi elak bareng-bareng api. oh Begitu ngombe, alhamdulillah. Ya kuwi Abdul mabuk bil jamaah. Nah, nanti kalau ada mabuk jamaah nanti ada nanti ngelonte syariah mangkat neng sarkem malam Jumat. Wah, nganggo sarung, nganggu baju koko, nganggu kopiah, nganggu serban. Wah, ketemu cewek sarkem, "Assalamualaikum." kan udah keren, "Assalamualaikum." Akhirnya tawar menawar jadi masuk kamar, Dek, kita awali dengan membaca doa. Wah, Allahumma jadi syaitan wajib syaitan fi marzak tanah Ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari kami. <laughs> Oh, mungkin mungkin setan ini tidak. Soalnya loro lo wis lo setan. begitu <laughs> ya, kan? rampung, dek, selesai. Yuk kita wudhu dulu ya, matamu. <laughs> Begitu pulang, terima kasih atas pelayanannya, dek. Ini ada kotak infak. Kaya ilmu niki jan sedekah ki ana loro, siji sedekah dari jariah, nomor loro sedekah gairah. Ini nggak harus seperti itu namanya bikin pemakluman-pemakluman. Kalau memang Anda berbuat dosa, katakan dengan jujur, jangan aku dosa kok." Saya memang masih berbuat dosa. Jangan membuat pemakluman-pemakluman. Yang menjadi persoalan ki apa? Kadang-kadang kita membuat dalil-dalil pemakluman. Lah, nggak Gusti Allah ya maklum tau aku cek proses kok gitu. Ya wes kowe lah lak nglakoni dosa yang nglakonono wae wahir, usah gawe dalil pemakluman. Orang yang mengatakan perbuatan haram menjadi halal itu dosanya jauh lebih besar daripada mereka yang jujur atas perbuatannya. Al halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Yang halal nggak bisa jadi haram, yang haram nggak bisa jadi halal lu itu Gus katanya daging anjing, daging babi itu kalau nggak ada jadi halal. Bukan jadi halal. Kalau nggak ada makanan lain boleh untuk dimakan. Boleh untuk dimakan bukan kemudian menjadi halal. Boleh. Kan begitu. Walah aku mabuk kok Gus. Tambune iki tambune iki sing kena ya mengasu e. Wah. Tapi lagi aku jadi ngerasu di Gus pedus balap. Yo padha wae. Jadi jangan kemudian membuat malam-malam seperti itu. Kalau memang Anda masih gemar bermaksiat, ya sudah katakan aku jangan maksiat kok. Tapi saya minta sama Allah supaya kemudian Allah satu saat memberikan hidayahnya kepada saya. Jangan bermakluman itu. Allah aku yang ini Gusti Allah maklum lah wong aku yang ngurusi anakku ning omah, aku ditinggal minggat bojoku, he. aku ngurusi wong tuaku dan sebagainya. Nilai Gusti Allah ya maklum lah, dede dan lain sebagainya. Itu dalil-dalil pemakluman yang tidak tepat. Katakan sama Allah, ya Allah, kurang tersarkam lagi berbuat dosa ya Allah. Tolong ya Allah bimbing saya. Jangan jauhi saya ya Allah. Buka hati saya. tah cepat atau lambat ya Allah. Pada akhirnya saya akan pergi dari tempat ini. Ya Allah. Saya tahu barangkali uang saya kurang berkah ya Allah. Barangkali bahkan tidak ada berkahnya sama sekali ya Allah. Tapi aku mintakan kepadamu ya Allah. Minimal uang saya bisa ngumpul ya Allah. Sehingga pada akhirnya saya bisa keluar dari tempat ini dan bekerja di tempat yang baru. Nunggu-nunggu itu nih. Ya Allah aku bosan dari PSK ya Allah. Aku pengen dang pensiun, pengen jadi apa? Germo mawon ya Allah. Ya <laughs> padha wae. Oh yang ngono le gitu. Kalau emang kamu masih suka mabuk, ingat loh, saya tidak pernah ngurusi privasi orang. Gue harus mabuk jungkir balik, apa pernah gue marah? Enggak. Karena hak asasi kalian mau mabuk, mau minum itu urusan kalian. Tapi yang kemudian yang tidak saya suka adalah kenapa saya sering meninggalkan grup di Malatika Jogja. Karena apa? Mabuk kita kita oke itu. Lah pengen mabuk ya sudah mabuk-mabuk dewi. Jangan kemudian kita bangga dengan perbuatan dosa itu. Kenapa saya katakan demikian? Perbuatan baik saja dibangga-banggakan itu nggak boleh. Eh, iki lho wong sak sarkem sing paling hebat aku pengajian jam itu bengi jam telu aku wis teko oh aku resik-resik oh aku micek ning panggonan kono itu saja tidak boleh dibanggakan iki lho wong kaya aku subuhan mesti aku tangi dhisik dhewe aku mesti sholat subuh di masjid itu perbuatan baik saja tidak boleh dibangga-banggakan aku sedekah iki wis tangan tangan meneh tangan kiwa tak jak Aku, oh, kan kalau dulu tangan kanan ngasih, tangan kiri tidak lihat. Sekarang tangan tangan ngasih, tangan kiri tak takja. Orang berbuat baik itu dibanggakan tidak boleh. Itu namanya ujub, itu namanya sombong, itu namanya riak, itu namanya sum'ah. Riak itu memperlihatkan amal, sum'ah itu memperdengarkan amal. Ujub itu sombong dengan apa yang dia lakukan. Jatuhnya kita kabur, nggak boleh. Apalagi orang berbuat maksiat. Wah, cah sekarang juga sih paling ngampuh aku. Ki mau ki botolnya, sak botolnya mumet. Aku sak botol botolnya tak untal rapot Itu namanya apa? Bosok yang dibanggakan. Eh, cakai, Melayani tamu loro back aku iki lho. Melayani sepuluh tamu sing back nih Jos banget to orang Ora ana bisa ngalah ke aku. Kaya ngono kok diumuk-umukke. Hebatnya di mana? Harusnya kan kemudian ini menjadi aib saya dengan Tuhan. Ini menjadi dosa pribadi saya dengan Tuhan. Jangan kemudian Anda pamer-pamerkan. Biar rezeki malam ini. Ya wes alhamdulillah jadi dina rezeki karo Gusti Allah. Piye oh, tamuku walu, Bro. <laughs> aku. Hebatnya di mana? Apakah dengan seperti itu menambah kemuliaanmu? Enggak. Apakah ketika kamu katakan saya ini ahli yang mabuk menjadi kebanggaan? Bangganya di mana? Kue mabuk-mabuk, oh karaoke karaoke, oh bahasa kasar saya, kue pengen londe, kue urusan urusanmu. Tapi jangan dibangga banggakan. Isen kita sama Allah. Minimal kalau kamu tidak malu sama saya, malu sama Allah. Mila delek-delek wae. Ngono loh aku yang delek-delek Kan aku yo ingin gitu loh. Neng delek-delek sih konangan nangani orang. ono gitu. ini wah terciduk. Ya ngono ku yo ono ngono ya teko iki. Ya nyoteng. Ya nyoteng iki. Bajune ya ireng. Seragame ya neo. Apes gitu loh. Wis delik sik konangan. Ayo man masuk aja, masuk aja, masuk aja. Jadi jangan pernah kemudian kita bangga dengan persoalan itu. Yuk ya, masuk. Wis rasa salaman kaya bodoh wae. Kok harus salaman. Mana ini man, sini man. Sini. Wah, malah hayawan dia aku seneng. Kelasnya amar ma'ruf nyambi mungkar. dia wah Luar biasa. Wes salaman ngono bae. Ah. Tangannya muyuh ra cewek salaman bareng. Jadi begitu. Jadi kemudian apa? Yang perlu kita pahami. Jangan kemudian ketika kita diuji oleh Allah dengan berbagai nikmat yang gampang di dunia ini cari uang gampang. Senajan aku maksiat, Allah duitku jauh kayak. Inilah sepadan. Ini yang namanya sanas tadrijuhum diistidrat sama Allah, dilulu sama Allah. Kamu jangan mengatakan, wah aku kerja kaya ngene rezeki kok oke. Aku rasa ngibadah duitku lancar. Ini hati-hati, waspadalah, waspadalah. Begitu Allah murka, begitu Allah marah, mengambil kekayaan kamu begitu gampangnya. Maka selalu saya pesan sama anak-anak santri, sama anak-anak laskar kalau ke pondok coba dilihat. Di, di apa namanya? Di pagar makam itu, utara pondok Gus Miftah nulis apa di sana? Jalmo tan keno kiniro. Ngatur tanpa ngreko, akon tanpa kondo. Kapan aku jadi wong apik? Itu slogan anak-anak pondok yang harus dipahami. Apa itu jalmo tan keno kiniro? Tan tan keno kiniro. Ustaz dibaca ayatnya kulillahumma. Sini, lihat. Enggak pakai ini biar biar dengar. Enggak sini enggak apa, biar kelihatan. Ini duda belum punya suami. Apa peran 30 juz. Wah, wow, duren, duda keren. Wow. Oh.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 مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم seorang gue bujo suaranya aku ini piye Wah. Dalam malah keras sampai cek to Ayo Dik kelon ngaji dulu. Begitu ngaji wis micek tanpa magel ya. kadang-kadang itu apa? Kadang-kadang itu alunan suara. Kenapa, kenapa tuh orang-orang yang punya suara itu indah itu kemudian banyak disukai sama orang? Karena ini bisa membawa perasaan kita itu. Apa bodoh, rondo ning sarkem orang mulai krungu takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Mesti nangis apa benar rondo anyaran. Mesti nangis. Makanya kalau saya ditanya, Gus, saya pengen bangun pagi nggak pernah bisa bangun, caranya gimana? Pasang alarm, pasang alarm, tapi pakai lagu. Lagunya apa? Begitu jam 4 pasang alarm dikasih lagu. Bila Israel datang memanggil kami. Tang ini. Ong alarm suka teki. Wah, mesti jadi, apa Opane banyu langit. Juga, juga. Ngolah bila Israel datang memanggil teperatangi to, Ling. Kae gula-gula dari Sulaiman ya lo, Orang kaya mati, orang miskin mati, modar ya Sulaiman. Sing duwe rental mati lah. Oh, samping sampingnya sing merongos mati juga. mati tangi wae subuhannya. Serap apa-apa, Bro. Tanggoku yang merongos kan bujune ayu ya, Bro. Sawan sampean jadi ya berapa sama jadi? Reno. Reno, Reno iki orang kuliah di gelar S loro iki. E. Oh, MSC. Amromo ah, saya cangkeme. Apa-apa <laughs> kan ora berapa Muka-muka muga Reno dene sok ayu. Amin. Ya Daripada mau keluar keloni wawan bae eh, tau. Wawan yang ngeluarin Reno murah banget tau. Berarti keluarin tuh pakai Indomie. Soten. ini kayak kemarin ini. Oh, ini ini ini ujian lah. Saya mengatakan apa? Orang berbuat dosa dia sudah lah. Tapi jangan kemudian dilegalkan, kemudian di, di, dibangga-banggakan. Kayak kasus LGBT di Indonesia ya. Ya Allah, apa nggak ingat dengan apa kemudian yang ditimpakan oleh Allah kepada umatnya Nabi Lot? Kan begitu. Zina itu dosa. LGBT dosa banget. Ayo. Jangan kemudian Anda mengatakan cinta itu tidak mengenal jenis kelamin. Wow. Waton lanang aku di perasaan oke, okay. ya Allah. Sehingga sekarang apa mereka merasa menang di mana-mana. Oh, lanang kalau lanang ora apa-apa. Ini kan bahaya banget itu. Kok sampai seperti itu loh baru di bangsa kita itu. Ini benar-benar terjadi gitu. Loh, saat dosa-dosa ini orang kemudian laki-laki dengan perempuan atas nama cinta dosa dan dan sebagainya. Itu kalah dosanya dibandingkan orang-orang yang suka sama sejenis. Na'udzubillah min dalik. Ya Allah cinta itu tidak mengenal jenis kelamin. Terus anak meneh, cinta itu tidak mengenal homo sapien. Wo, jadi Pak Rudi ini gembel kok seneng karo munyo ora oh. <laughs> jangan Saya jan itu lho ngono bicara. Sing bener iki jan iki rabi meneh. Wah, kowe bener jan. Lamun disindar-sindar paling ra mulih ning omah ora apa-apa. Soale sing nyindir kuwi rong duwe jan. dia <laughs> yo pengen, aku yo heeh, Terus dia Ngempet lah masuk ya aku mangkane sarakem dhewe. Wah, to mlebu kayak raketo nganggu masker, buntut ning kamar. Le, bisa pantesan gede. Alah kula sambayangke, Nduk. Aku kudu takoni karo jamaah jalan Gus, men kan gede saya kira awake cilik. Apa ini yang mengkeret matamu? Saya kemarin dicek di rumah sakit itu yang sakit cuma leher Pak RW, yang bawah semuanya normal. Kolesterol, asam urat, darah tinggi, jantung, kemudian ginjal, kemudian triglisid, trombosit, darah muda, wah semuanya normal. Paling normal kata darah muda itu. Ngempet, ngempet matamu. <laughs> Jadi apa? kalau mungkin mulki tu'til mulka man Tuhan itu memberikan kemuliaan kepada siapapun yang dikehendaki, memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi mohon maaf, tapi Tuhan juga mencabut kekuasaan dari siapa punya digandaki. Kowe ini diwainai duit Gusti Allah, Dok. Mohon maaf, Allah mampu menjadikan orang miskin langsung kaya. Iso sak labah. Kere akhirnya duwe ingon-ingon merdu sak oke-oke. Tapi akhirnya apa? Ketika dia miskin ingat Tuhan. Tetapi ketika dia kaya malah lupa dengan Tuhan, Bang. Kan bahaya. Ayo. Maka belum tentu kemiskinan itu buruk bagi kalian dan kekayaan itu baik bagi kalian. Allah akan memberikan kemuliaan bagi siapa pun dan akan mencabutnya dari siapa pun jadi kendali. Itulah jalmo tan kenoh Allah mampu menjadikan miskin menjadi kaya Sa'labah dan Allah mampu menjadikan orang kaya menjadi terhina. Siapa? Korun. Allah mampu menjadikan raja menjadi terhina. Siapa? Fir'aun. Dan Allah juga mampu menjadikan orang biasa menjadi raja diraja. Siapa? Dawud alaihi salam. Tukang ngarit nih melintang dasi jalut mati dari rojo. Kan keren iso wae Reno iso dadi raja ya iso wae lah gue lah Papua itu pokoknya uh, HB 10 kayak ngaso dalam iki iso ngaso luar iso wae Keraton Jopo Keraton Jopo itu kalau Gusti Hadi itu KGB Kanjeng Gusti Pangeran Haryo oh, Reno KSM <laughs> Kiai singgol modot <laughs> nah, Wawan KRT Kanjeng Raden Tengi Pijan yo KPRT, keparat. Allah mampu. Jangankan yang kelihatan sepele, yang maha dasar pun Allah mampu. Bahkan Allah mampu menjadikan orang mati hidup kembali. Enteng bagi Allah. Dibakar nggak terasa panas. Seperti Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Enteng. Masuk ke perut ikan tidak mati. Contohnya siapa Nabi? Yunus. Allah mampu Bahkan kita lihat juga dalam Al-Quran bagaimana seorang perempuan ting-ting, perawan, gak pernah pacaran, orang disegol karo wong lanang, urung tau rabi, iso meteng. Sopo? Maryam. Tapi ingat besok ibu-ibu kalau punya anak, Ojo ngomong, Gus anakku koyo Maryam. Wah, ngopo orang di bojo meteng. wira koyo kaya Maryam tapi juntal wawan. kaya ngono kaya mayang. Kuwi diuntar codot. Wong sekarang itu codot rawan nih pada. Ayah saya ada tamu dari Jakarta, Pak Kiai tolong anak saya dicarikan suami. Lo kok bisa hamil duluan? Masya Allah. Lo kok carikan suami kenapa? Ya suami yang mengambil siapa enggak tahu Pak Kiai, tolong Pak Kiai tanya sendiri. Dek, wis sing metengi sapa? Mboten ngertos Gus. Lah ora ngerti piye? Lah pun rame-rame ya. Jadi ternyata atas nama Salome satu lubang rame-rame. Akhirnya apa? Sekarang maunya gimana? Tolong Pak Kiai carikan suami. Nanti nggak usah cari pekerjaan, saya kasih. Nggak usah beli, nggak usah beli mobil, saya kasih. Saya orang kaya. Asalkan anak saya punya suami. Saya jawab, ya angel bu, mau mateng ya kan boleh ibu. Gitu. Cuma jawabannya apa mbak? Lambat. nanti saya buru nggih pun kagem Gus Miftah mawon. Wah. Bajingan. Mas Yus, di mana bekasnya e codot itu ya. Jadi yo lembah, ngerti Ngerti tak pakai Reno. Reno jangankan ngono wae gelem Jadi apa? Allah mampu semuanya loh. Maka kemudian ketika kita keadaannya sudah dan sebagainya, ingat innama amruhu ida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Allah mau menjadikan kalian beda dari surga dengan mengatakan kun fayakun. Tetapi kenapa Allah tidak melakukan itu hari ini? Karena Allah menguji kalian. Ada nggak niat kalian untuk menjadi jalan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka saya berharap siapapun di antara kalian yang ahli maksiat termasuk saya, termasuk Mbak PSK, Mbak WTS, jangan mengatakan saya pengen jadi WTS selama-lamanya. Jangan pernah punya cita-cita, saya pengen jadi PSK selama-lamanya. Saya yakin jelek jelek kalian tidak mungkin punya cita-cita seperti itu. Hanya mungkin. Wah, oh, aku cerita kamu apa, Mbak? Aku pengen jadi londe selawasi nih, sana nggak mungkin lah kalau toh kemudian mbaknya mau tamu nih sih megah tamu yang tenakan kelompok <coughs> sing doyan sopo tenan surkat dudmul oh, surung kata dudut mulur <laughs> nggak mungkin loh, jangan kemudian menjadi punya cita-cita bikin pengen jadi ahli maksiat selama lamanya maka saya mengatakan jalmo tan keno roh ngatur tanpa reko Allah itu kalau ngatur tanpa reko iso. Artinya apa? Wong urip rasa kakean ngatur, soalnya apa wis ana sing ngatur. Sing ngatur sapa? Allah. Maka kenapa Rasulullah mengatakan amaroni di Robi qala la haula wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepada aku untuk memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Karena apa? Sesungguhnya malam ini kita bisa pengajian di sini bukan karena kita orang baik, tapi karena kita dimampukan oleh Allah untuk hadir di tempat ini. Kancamu kuwi sing rata teko kuwi. Kenapa? Karena tidak dimampukan oleh Allah. Sajane ya kerungu pengumuman sesuk pengajian, endelah udan. Udan ini hanya sebagian kecil ujian dari Allah. lebih baik kita berbahasa-bahasa di dunia daripada besok kepanasan di akhirat. Kayak saya di luar mengatakan, ayo kamu berjilbab orang-orang luar sana. Mereka mengatakan apa? Mau jilbaban saya gerah, saya panas. Eh, panasmu saya kira mau apa-apa dibandingkan esok panas dengan akhirat. <coughs> Saya ini buka-bukaan ben Saya esok ISISmu di dunia tidak ada apa-apanya dengan panas yang di akhirat. Kue saya kira eh SMS, harapmu, Apa ke SMS? Sini tempat tuh sedikit, harapmu. bokong bokongmu dewe. Kan begitu. Kalau kemudian pengajian seperti ini, ayo esok pengajian. Oke, Pak RW sudah mengumumkan dengan maksimal. Panglima melalui provos sudah woro-woro dan lain sebagainya. Hanya gara-gara hujan kalian sambat. Mohon maaf. Laumaladila illa Satu hari tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Baru di situ kita merasakan. Oh, oh, oh, aku kisah ini dilindungi karo Gusti Allah gara-gara pengajian yang sarkem walaupun hujan saya berangkat dari Bantul dari Sleman. Kita akan merasakan itu. Tapi begitu kita dikasih kenikmatan seperti ini, wis dikasih waro wara pengajian diajak menghadiri taman surga. Tidak berangkat gara-gara hanya sedikit ujian dari Allah berupa hujan. Sehingga diandalkan iki apa meneh? Jadi kalau kemudian yang datang sedikit seperti ini, sedih itu bukan karena apa? Mesake konco-konco musim rata kok. Diwenei selamat era gelem. Iki ki dalane peteng diwenei senter ora gelem piye, Jan. Wis kebuangan to. Ini ruangan kita itu gelap, dikasih lampu kok malah sambat. Wateng mungkin ngeleh iki diwane pangan kok malah sambat. Sikil mungkin loro tak wane tekan kok ragu mangkat. Gila mau loro. Apa wae? Oh, tak pikir seramakan ngajak gelut. Ya apa-apa. Yo kan yo. Ngomong suara kan temi wong man. Ngomong butuh olahraga jadi Panglima. Ya lah kaya bahasane mawon kita mau pegel. <laughs> kan begitu. Jadi pengajian ini apa? Mohon maaf, tidak ada punya kepentingan Pak RW pun gak punya kepentingan Pak RW Pak RW kepentingannya apa toh? Oh, Pak kabar pengajian ini Pak RW oleh gratisan. Bu aku melu. <laughs> kan bukan itu kepentingannya. Pengajian ini saya ibaratkan, ini orang kelaparan, bahan pengajian dikasih makan. Ini orang buta, kegelapan, di tengah-tengah kegelapan dikasih senter. Ini orang gak bisa jalan dikasih tongkat. Ini orang telanjang dikasih baju. Artinya apa? Yang butuh baju itu yang telanjang, bukan yang ngasih baju. Kalau Anda nggak bisa jalan dikasih tongkat, yang butuh tongkat itu kamu yang nggak bisa jalan, bukan mereka yang ngasih tongkat. Kalau kamu kelaparan, yang butuh makan itu kamu, bukan mereka yang ngasih makan. Kok udah tidak alasan lu? Ya Allah. Di situ saya ngelus dodo. Dodo nih mbak-mbak sarakem. Ya Orang tahu lah aku ayo. Mbok digowo pe, mbok mbok digowo batas dah. Ora ana di ronsen, Oh, tangannya terus minta ora ana. Lah propos untune ketinggalan. Itu gitu dong. Allah kalau membuat kaya, membuat mulia gampang. Tetapi Allah juga gampang menghinakan kita. Maka ngatur tanpa mereka akon tanpa kondo. Maka di mana-mana saya tulis, do, tolong di HP kamu." di kamar kamu, di buku kamu, kamu tulis kapan aku jadi wong apik ya Allah. Itu tiap hari saya baca, bahkan tak wiritan. Ya Allah, kapan aku jadi wong apik? Kapan aku jadi wong apik? Karena apa ini bahasa motivasi. Kowe ngono, tulisan ning hati ning hatimu, kapan aku jadi wong apik ya Allah? Kapan aku jadi wong apik? Ini kan permintaan sama Allah. Permintaan sama Allah, kapan aku jadi wong apik ya Allah? Masih ingat dulu yang sering saya sampaikan. Yuk diulangi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rumuse urip. Rumuse urip. Selamat. Selamat. Donyone. Donyone. Lan selamat akhirate niko neka-neka ojo leno, ojo nakal kabeh kui, munduh wae pakarti becik ketilik ketite ketitik Allah ketara laku utama nguntungake wong liya kapan aku dadi wong apik kapan aku Kapan aku jadi wong apik? Kapan aku dadi Kapan aku wong apik? Ini minta sama Allah. Jadi itu sindiran kepada kita itu. Untuk motivasi, tulis yang kamarmu. Kapan aku jadi wong apik? Tulis yang hp Status Facebookmu. Orang mau nulis yang penting-penting tok. Wah, malam minggu kok mau dewean. Pahit, pahit. Kaya awan mah aku tuh Paris sekilo dihapusin, kalau aku sekilo kok pahit kabeh. Iya rumrah, Nasibmu pahit, lah wong kelakuanmu ya pahit kok arep ngopo gitu. Iya kan? Ya. Mau ya sekali-kali dimanfaatkan, sekali-kali anak-anak saya cocok bikin status di Facebook, di PD, di, di WA dan sebagainya. Kapan aku jadi wong ape? Minimal sehari diingatkan, kapan aku jadi wong ape? Ini kan motivasi toh kan. Saya itu berdiri bangun setelah kematian Mas Budi Aksor, cucunya Jenderal Sudirman. Setiap waktu itu saya ketakutan. Saya dulu nggak pernah punya rasa takut apapun. Saya kenal merasanya apa? Mas Bugi Aksodo ya Allah, sehat walafiat, nggak punya penyakit apa-apa. Masih makan rawon, masih nonton bioskop sebelumnya, siangnya masih sholat id. Tahu-tahu malam ketika masuk kamar tanpa ada penyakit sedikit pun masuk kamar tahu-tahu. saya itu begitu mau mati itu gara-gara mati meninggalnya itu karena mau tidur itu. Saya kalau mau tidur sekarang ya Allah. Saya nggak takut mati, tapi saya takut bagaimana saya mati. Lah mati ki pasti. Tapi yang perlu kita siapkan adalah bagaimana kita mati. Aku sakit tenan, Bros. Aku begitu mau tidur itu kadang-kadang gak bisa merem-merem tuh gara-gara ingat teman saya Mas Budi. Apalagi kalau kemudian delala itu kerungu lagu kelayung-layung itu, ya Allah. Maka saya tulis dulu, kapan aku jadi wong apik ya Allah, kapan aku jadi wong apik. Oh, kamu jangan mengatakan begini. Malah Gus, enggak aku lak nulis malah resto kerja kok piye, Gus? Berarti itu hidayah dari Allah. Kudu mau syukuri. Nulis ngono malah wedi, engko gak malah ngedrop resto kerja. Lah kudune mau syukuri to. Engko aku nulis kapan aku dadi wong apik ana tamu. Mboten mawon. <laughs> Pengen dadi wong apik. Kulo mun ngedrop niki. Berarti itu jalan hidayah. Berarti hatimu ki jek apik. Ngono kuwi. Malah wedi iki lho. Iki piye ta iki aku? Iya jadi uang apa ini? sareke merasa bengok-bengok mentang-mentang maulid Nabi, ngono tamu teko mari Mbak bersama saya. Selalu ada Nabi Muhammad. Biar aku ngono kuwi. Ngono yang tamu diberi lebih karo tamune Awal Dik. mbak. Akbar. Tapuk mbak. Begitu kamu nulis kapan aku jadi uang apa? kok hatimu gerak menunggu itu? Itulah hidayah dari Allah. Maka hati kita itu kadang-kadang nyambung dok dengan Allah, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang nyambung juga begitu kita kapan aku udah dua ngapain merem nangis eh, air mata turun. Itulah hati kita connect dengan Allah. Frekuensinya pas bro. Karena banyak orang yang pengen nangis gara-gara punya dosa tidak bisa nangis. Saya tuh pernah sholat tahajud di masjid. Pengen nangis, orang iso nangis. dengan dosa orang kelingan, iso nangis. Akhirnya saya nyedai uang nangis, main ketularan nangis, tetap iso nangis. Akhirnya apa? Malam ke-27 Ramadan saya akhirnya saya nangis. Kenapa saya nangis? Apakah karena saya ingat dosa? Enggak. Apakah karena mendengar orang menangis? Enggak. Lah kenapa Gus minta menangis? Saya bisa saya nangis gara-gara saya tidak bisa menangis. Jadi nangis ini mergo iso nangis. Walah oh, Gusti nangis saya ra iso iku piye Akhirnya malah iso nangis kok. Maka begitu kamu dengar ngaji kayak Pak Bagai, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man Tahu-tahu nangis. Itu hidayahnya Allah. Disyukuri. Karena begitu banyak orang yang tidak bisa menangis gara-gara dosanya. Benar ya? Kita itu kan aneh. lalu itu saya kan dengan rasa nangis. Begitu setoran rentang orang mlebu-mlebu nangis. Hoong. <laughs> Begitu mau beriknya berandangin mau masuk. <laughs> contohan contoh aku nggak perlu orang apa tuh Maka ketika kita bersabar, fasobrun jamin, maka kesabaran itu adalah yang terbaik menurut Allah. Nah, maka begitu di akhirat nanti ini ahli afiah, ini ahli musibah. Ahli afiah itu tadi apa yang di dunia dia enak terus, duit-duit terus, senang terus. Ahli musibah yang diuji oleh Allah, ngelamar pekerjaan orang oleh, eh pekerjaan malah di PHK. Eh rezeki ini mandek, eh gak boleh angkringan dusir, enggak ra iso, izine eh ngelamar cewek ya ditolak umpamanya. Tapi wes payu, Bro. <laughs> Yes. Jadi gempa bumi kemarin gara-gara dia sebenarnya ya kan? Begitu di akhirat kita akan dihisap. Yang dihisap dahuluan yang mana? Yang ahlul musibah. Begitu ahlul musibah dihisap, usuk oh, kata Allah, hisap dia kata Allah. Begitu dihisap oleh malaikat secara cepat, set, tanya sama Allah, bagaimana hasil hisapnya itu wahai malaikat atas ahlul musibah? Malaikat menjawab, Tuhan, ini saya, dosanya mau garek titik, gari pahala tok. Kenapa? karena dia bersabar atas musibah, atas ujian yang kau berikan ketika di dunia. Sabar, cepat hisapnya bro. Dan Allah mengatakan, bisa Uktuha bisalasin, bisa bisalasin. Berikan kepada tiga, dia tiga hal. Yang pertama apa? Afiah, kekuatan. Kenapa? Karena di dunia dia tidak menjadi afiah balasan di dunia dulu. Karena di dunia dia tidak kita kasih afiah. Dikasih oleh Allah afiah, kebaikan di akhirat. Kemudian yang kedua apa? Khairan. Kasih dia kebaikan. Apa itu surga baginya. Dan yang ketiga apa? mangzila mangzila ini adalah surga yang sangat tinggi yang tidak diberikan hanya karena umroh, yang tidak diberikan oleh Allah hanya karena haji, tidak diberikan oleh Allah karena sedekah, tapi diberikan oleh Allah kepada mereka yang bersabar ketika diuji kemiskinan, diuji kesusahan oleh Allah ketika di dunia, oleh manzilah. widur dia surga nih. Begitu yang kedua ahlul afiyah dihisap oleh Allah. Melihat ahlul musibah ini naik ke dalam surga yang paling tinggi dia dangak seperti ini. Ya Allah, sebelum dihisap dia mengatakan sama malaikat sama Allah, "Ya Allah, kalau diizinkan, gua aku tak balik ning dunia meneh ya Allah." Aku diwenehi musibah, diwenehi susah, diwenehi sedih sing luweh berlipat ganda. Bahkan badan saya, daging saya dipotong-potong serem ah, ya Allah untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi itu ya Allah. Nyesel dia. Jadi jangan berbangga dulu kalau hari ini rezekimu banyak. Jangan berbangga dulu kalau hari ini kamu sehat terus, dua-dua terus. Dimudahkan oleh Allah. Dan jangan susah bagi kamu hari ini yang kemudian gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan. Diuji dengan bayar anak SPP yang seret, nih, Diuji dengan istri yang nakal, diuji dengan apapun. Kalau ujianmu kenteng kok, Paling sih mau pikir kipi ya caranya bayar angsuran ben bulan. tuh to ngapusi buse Yurah ora apa-apa, Aku mau habis ini seneng aja orang oh, apa-apa. Kadang-kadang diuji oleh Allah, listriknya mati, wah apa-apa, my banjir, oh, apa-apa. Ini besok kita akan dikasih tiga hal oleh Allah. Satu dikasih afiat, dua dikasih kebaikan, tiga dikasih mangzilah, surga yang sangat tinggi. Amin. Maka tidak ada kemudian alasan kita itu susah kemudian kita jadi orang nakal. Begitu kita susah dengan keadaan ekonomi seperti itu, aku tak mabuk, eh, menilang masalahku. Siapa sekarang yang bisa mendeklir, yang bisa mengatakan mabuk lagi masalah? Ayo tak takon, mabuk ini nambah masalah, pembuat masalah. Nambah, nambah masalah. Ayo harus Ayo, saya gini. Wawan mobilnya gelandangi wong. Aku mendasu, aku tak mabuk. Apa begitu rampung mabuk mobilmu balik? Oh, ramai malah sok entekan nek entekan botol lah kok pegel-pegel lebih mau bagian ada ya. masalah man bila kowe bener ngurusi tadi man bener kowe merokok mengurusi orang apa kok tidak ada rotan akar menjadi nggak ada yang bisa menjamin maka disilah kita diuji kesabaran oleh Allah begitu baik. jangan kemudian ujian kesulitan ekonomi ini menjadikan kita jauh dari Allah maka berulang kali saya ditanya, Gus, apakah sabar itu ada batasnya? Oh oh, no. Sabar kira di wates. Soalnya sih di wates mungkin Bagaimana cara setan mendatangi kita dalam surat Al-A'raf ayat 17 Allah mengatakan apa? Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa aimanihim wa an syama'ilihim. Setan itu mendatangi kita dari semua penjuru dari depan, dari belakang, dari kiwa, dari tengah. Itu dari panglima. apa itu cuma dalam ujian ini sama anak, songko bujo, songko sedulur, sama kocok, konco. Karena apa Pak? Ujian itu diuji dari semua pihak. Arab makan ngaji wis siap ini adalah udang orang makan. Arab makan ngaji wis siap ora ini ndelok baju sing pengen dipakai hilang, ora sida makan. Eh arep ngaji kuwi ora udang siap wis badan ayu eh, ini ndelok takune teko orasi dong, Asu. <laughs> Ya Allah ini barangkali teman-teman yang ada di Facebook iki gue kok karena misah misur wae iki duniaku ya kayak ini kok aku mau ngomong halus kok malah ngomong gini kerasa nompo maka ini barangkali yang ngomong iya langkemen yang Facebook di dunia itu wah ngaco kok cangkem misur misur kowe rene yo ben ngerti kene iki Aku yo iso pengajian para rawuh ingkang minulya dalu menika kula panjenengan sami ngawontenaken pengaosan ingkang dipun sepuhi kalian Bapak RW supados kula panjenengan sami pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi menika monggo sesarengan pengajian dalu menika dipun buka kanthi waosan suratul Fatihah. Yo iso wae aku mau kaya ngono. Nek begitu aku ngomong ngono mbak Maka dikatakan khotibun nas kodri ukulihin Berbicara dengan manusia sesuai dengan kemampuan akal, sesuai dengan kondisi ini. oh, nah, kalau aku ngisur hatimu ya rasa nonton Facebookku ya rampung kok. Lah cara aku diwe dhewe Ngomong Wong kata aku kowe bolak-bolak kaya ngene kok Ini iki iki ketokke iki. Eh, lho. Eh, iki iki jan ya. iki ro. Tangane iki wong ngantem mlebu rumah sakit. Tangane sing ngantemi Mas. <laughs> Sabar ya. Karena memang kondisi ekonomi kita baru seperti ini. terus yakin. tahu selalu berpesan, yen ono poso niki mesti ono begitu. Saya selalu bilang, kenapa orang berpuasa itu harus bersabar? Karena orang berpuasa itu yakin ada maghrib pasti datang. Yakin. Bukan maghrib mati ya. Kaya awake dewi saya diuji kaya yang ini. Selama kemudian kita bisa memahami apapun yang diinginkan oleh Allah, yakin kok. Sesuk ini kita kata-kata. Hari ini yang kalian susah atas pekerjaan, yakin. Satu saat Allah akan memuliakan kita. Kalau mungkin Allah belum memuliakan kita di dunia, Allah akan memberikan afiat di akhirat. Amin ya Allah. Dok, itu yang kita tanya ya. Ya Allah, kapan aku jadi wong apik ya Allah? Ya Allah, kapan aku jadi wong apik ya Allah? Jaluk sama. Wiridnya itu saja pokoknya. Kapan aku jadi wong apik ya Allah? Kapan aku jadi wong apik ya Allah? Kapan aku jadi wong apik ya Allah? Begitu hati kita Kadang-kadang ada loh orang mirip bunga-bunga kalau memakai mujadah apa ini la ilah illallah la ilah illallah tapi belas orang nyambung lagi kalau pengiran la ilah illallah rentalan itu semuanya baru la ilah illallah gerak itu serana sepi la ilaha illallah kayaknya aku baru disusui tapi kadang-kadang ada orang di tengah-tengah kemaksiatan di tengah-tengah dugem di tengah-tengah orang uh, penuh berlimang dosa tahu-tahu ya Allah meledak gitu. Pernah nggak sih kamu itu mengalami? Ya, nah, nyambung hatinya kalau Gusti Allah. Saya bunga orang mesti. Saya tuh sering waktu dulu ketika menangani anak-anak kafe. Begitu saya masuk ke rumah lagu anak-anak kafe, cok cok cok cok cok. gue rata ya Allah. Sak nikmat-nikmat lungguh nih ternyata lebih nikmat ketika aku duduk menghadapmu di masjid ya Allah. Begitu. Coba lah keindahnya kemudian Anda di sini kemudian dapat suami yang baik, dibawa pulang ke rumahnya. Masya Allah, hidayah dari Allah. Yang sana ke malam-malam bangun mabuk, sana ke malam-malam bangun rumah sehat. besok ketika punya suami jam 2 malam dibangunkan sama suaminya. Ayo dek, gila saja kan. Loh, kan mau ngurus sholat tahajud. Judulnya jelas tapi di bawahmu mihrab cinta. Wow. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bidadarinya di samping istrinya rampung tahajud ndelok sing lanang songat. <laughs> Wedok langsung matur, "Mas, puntone pun siap." Tidak <laughs> iya, banget. sing lanang mau nih wirite kapan aku jadi wong apik kapan aku jadi wong apik gara-gara bojone ngomong mas puntone mun siap langsung ganti lagune tol jae tol ora penak tol kerasa penak sing ditiru tol jangan jangan Yuk, ngomong ini masih bawa-bawa maulid Nabi saya ajak semuanya untuk dekat dengan Allah dengan Rasulullah. ya Allah, kalau kemudian saya banyak maksiatnya, saya jadikan rasa cinta ini kepada Rasulullah. Ya Allah, menjadi salah satu pelipur aku besok di akhirat. Ya Allah, menjadi satu obatku besok di akhirat. Ya Allah, dari sekian banyak kemaksiatan yang aku lakukan. Ya Allah, ini mudah-mudahan mendapatkan ridho. Ya Allah. Dengan cintaku kepada Rasulullah, ya Allah, mudah-mudahan ini wasilah bagiku untuk mendapatkan sholat. Maka saya bilang, Ya sudahlah perbanyak sholawat di tengah-tengah kesibukan kalian sambil dandan make up. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nunggu tamu yura ya apa-apa tapi syukur wah di diri, Sallallahu alaihi Muhammad. Ini rasa buka-bukaan tengah sarkam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya kamu takkan obat entek mau ya. Ya orang-orang baik bapak sarkam. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh Agus? Boleh siapa yang melarang? Oh, Boleh. Lah aku ora hafal soal ya, Sallallahu Alaihi Muhammad. Yo ya wis disingkat wae. Mo no. Kebuang temen Sallallahu Mo no no. Bojo galae apa? Bojo apa? Lagu sak karaoke sak rume apa kabeh. Mosok soal Sallallahu Alaihi Muhammad ora ya apa, Kebangetan loh. Lagu apa ngerti kok suka tapi banyu langit bojo galak kimcil tekono kelingan mantan wah iso mosok mau ngono dalil insyaallah kadang karo kowe Pak Motor mulai insyaallah kapan aku Luar biasa. bujuni yang ngono, ya Allah muka muka bujuk kurang sekarang ya Allah. Karena ya kan pemirsa Allah. Wong sama gawe-gawe, mau begitu ngano tamu dulu ya Allah muka muka tipe oke salah Allah. Marah biayaran. Digaduk. Aduh. asal pendidik gara-gara sholawat aku ketinggalan duit. aku ngomong KTP deh. Propos lo. Kayak propos. Kamu tak mau nangis kok. Ya, kita baca sholawat ya. Enaknya sholawat apa ya Ustaz? Jadi aku ingin anak-anak baca Robi Fang Pakna itu. Dan oleh berkait kajian Nabi apa nanti? Boten. Berapa? Pokoknya wawan, wah. Jadi fatih kayak terus. Penting kan ada selawat. ada selawat. Insyaallah. Aneh, selawat, selawat kita yang supaya kita ingat dengan Allah. Selawat, selawat orang pondok aja. Malam Jumat ahli kubur buka lawang jalur kiriman sayat songkok Al-Quran 光的鸟。 Najan nangis, najan nangis anak simak yen sowan kang yen sowan kang rumah untuk membahagiakan orang tua kita, membahagiakan anak kita. Begitu kita masuk ke tempat ini kita lupa semuanya. Kita mau tidak membahagiakan mereka, kita meninggalkan mereka, uang yang kita dapat hanya untuk kita foya-foya ya Allah. Begitu banyak dosa kami ya Allah. Ampuni kami semuanya ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Terutama mereka yang telah kembali kepadamu. Kami kangen dengan mereka, ya Allah. Kami ingin mencium kedua tangan mereka, ya Allah. Kami ingin mencium kaki mereka, ya Allah. Namun sudah tidak ada kesempatan itu lagi, ya Allah. Pada ketika mereka masih hidup, ya Allah. Kami menyanyiakan diri kami untuk berbakti kepada mereka. Belum ada kebaikan dari kami seorang anak untuk mereka, ya Allah. Kasih sayang mereka untuk kami, ya Allah. Tapi kami senantiasa menjadi durhaka kepada mereka, meninggalkan mereka, belum bisa membahagiakan mereka, ya Allah sampai mereka mati meninggalkan kami ya Allah belum ada kebaikan dari kami untuk mereka ya Allah dan saat ini mereka telah menghadapmu ya Allah ampuni dosa mereka ya Allah sayang kita mereka ya Allah berikan kedudukan yang mulia di mu ya Allah dan gantikan surga sebagai tempat kembali mereka ya Allah ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia ini dan kehidupan yang layak ekonomi yang mantap kesejahteraan ya Allah. Namun bila semua itu belum kami dapat dapatkan di dunia ini ya Allah Berikan kepada hati kami kesabaran ya Allah Jadikan kami orang-orang yang sabar sebagai ahli musibah ya Allah Tidak dengan keadaan ini kami ya meninggal makanan ya Allah Jangan sekali-kali ya Allah Jadikan hati kami ini lupa untuk mengingat Allah Jadikan Islam dan iman ini terpatri di dalam hati Amin. Amin. Sehingga satu saat saat nanti ajal itu menjemput kami. Matikan kami dalam keadaan iman. Amin. Matikan kami dalam keadaan bisa. Amin. Matikan kami dalam keadaan husna. Amin. Amin. Bersama-sama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina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

Just, my mouth is yeah. yeah. Aku mana tanggal mulut kan surat pembuluh kering gitu. oke gitu. 对的。